Pada kesempatan kali ini mungkin kita menyambung pada pertemuan kita yang dulu yaitu mengingatkan satu kenikmatan yang sangat besar di antara sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala munculkan dari di, dari kalangan kita adalah para ulama. Ada pada umat ini senantiasa para ulama yang membimbing kita, mengarahkan kita pada perkara dunia kita bahkan agama kita. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Karena ketika tidak adanya ulama di tengah-tengah umat ini, kita saksikan sendiri di zaman-zaman penuh fitnah ini, banyaknya orang-orang yang mengangkat para tokoh-tokoh juhala yang mereka berfatwa tanpa ilmu. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan hadis ini oleh Sayyikhan Bukhari dan Muslim bahwasanya beliau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا Sesungguhnya Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbidul ilma intizaan. Tidaklah mencabut ilmu itu sekali cabut. Yantazi'uhu minal ibad. Dicabutnya dari kalangan hamba-hamba Allah. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi dicabutnya ilmu itu dengan ya dicabutnya diwafatkannya para ulama hatta idza lam yabqi aliman sampai-sampai apabila tidak tersisah lagi satu orang alim pun ya ittakhadhan nasu ru'usan juhala manusia mengambil tokoh-tokoh jahil fasuilu mereka ditanya Faftau dan bighairi ilmin. Maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faidah keberadaan para ulama begitu pentingnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pantaslah memperumpamakan mereka seperti nujum. Yahdi, yahtadi bihin nas fi dhulumatil bar. Iya. Sepataslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan para ulama seperti bintang yang ada di langit yang manusia bisa mengambil petunjuk dengan bintang itu di kegelapan malam. Begitu juga para ulama menunjuki membimbing mereka dalam perkara dunia mereka dan juga agama mereka. Maka ketika dicabutnya para ulama, apa yang terjadi? Mereka akan mengambil tokoh-tokoh juhal, tokoh-tokoh jahil, berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan orang banyak. Maka dari sini, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bisa berjumpa dengan para ulama bisa mengambil ilmunya, bisa mengambil bimbingannya. enam Maka wujud kita dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti nasihat para ulama, mencari ilmu dengan semangat. Ini adalah bentuk syukur kita dengan adanya para ulama. Mengamalkan ilmu yang diajarkan yang dibimbing dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan seperti kaum Yahudi. Jangan seperti ahlul kitab yang sudah kita sampaikan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka atas kenikmatan yang sangat besar. Nah, Jangan kita menganggap ah, kita kan sudah belajar baca Al-Quran, kemudian juga mengajarkan kepada anak-anak, iya, mengajarkan kepada mereka, kepada anak-anak, Al-Quran, hadis, hafalan, berarti sepertinya ilmu itu akan terus berkembang. Jangan harap, iya, jangan merasa bahwasanya hal itu cukup Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Labid. Qala ya Rasulullah wa kaifa yadhhabu al-ilm? Wa nahnu naqra'u al-Qur'an wa naqra'u abna'una wa yaqra'u abna'una ya naqra'uhu abna'ana wa yaqra'uhu abna'una abna'ahum يوم القيامة qiyamah. Kata seorang sahabat kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kok ilmu itu hilang?" Bayangkan, ini seorang sahabat. Iya, menyangka bahwasannya ilmu itu tidak akan hilang. Maka di, ditanyakan kepada oleh beliau kepada Rasulullah, "Bagaimana bisa ilmu itu hilang?" Padahal kami membaca Al-Quran. Dan kami pun membacakan Al-Quran itu kepada anak-anak kami. Dan anak-anak kami membacakan kepada mereka sampai hari kiamat. Syuf, lihat. Bagaimana? Iya. Uh, keadaan mereka yang begitu demikian rupa membacakan Al-Quran mengajarkan kepada anak-anak mereka, anak-anak mereka mengajarkan kepada yang lainnya seperti itu. Apa bandingannya dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan takalat takalatka ummuk jiyad. In kunta in kuntu la araka afqahu rajulin bil Madinah أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون توراة والإنجيل ولا يأملون بشيء منها نعم أخرجه طبراني Iya. Merasa rugi ibumu, ibu kamu. Wahai Ziyad, aku menyangka kamu adalah orang yang paling fakih di Madinah. Bukankah Yahudi dan Nasrani ini mereka membaca Al-Qur'an, mereka membaca Injil, akan tetapi mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari Taurat dan Injil. Maksudnya hilang ilmu begitu saja. Injil, Taurat hanya dibaca-baca. Begitu juga ini adalah peringatan bagi kita kaum muslimin Ya, kita jangan merasa bahwasanya kita telah membaca Al-Qur'an, mengajarkan kepada anak-anak kita, Al-Qur'an, hadis. Ilmu itu tidak akan hilang, bisa hilang. Yaitu karena tidak diamalkan ilmu tersebut. Makanya dihardik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua ilmu itu ia akan hilang ketika tidak diamalkan. Maka bentuk dari syukur kita akan adanya ya ulama adalah dengan kita selain mengambil ilmu dari mereka mengumpulkan ilmu dari mereka juga mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan ini adalah simah ciri-ciri daripada manhaj salaf. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bajmur hafizahullah ya, Muhammad bin Umar Salim Bajmul dalam kitabnya Manhaj Salaf Ta'rifuhu wa simatuhu wa da'watuhu islahiyah beliau menyebutkan ciri yang kelima dari manhaj salaf annahum yastagiluna bi iqamati din bi talabil ilmi syar'i wa tatbikih bahwasanya mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf adalah mereka-mereka yang menegakkan agama dengan mencari ilmu dan ilmu syar'i dan juga mempraktekannya. Beramal dengan ilmu syar'i. Itu ciri khas, ciri istimewa, ciri yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan ini adalah ciri daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak menjumpai dalam hadis-hadis seperti yang kita ma'ruf kenal di dalam hadis yang kedua dari Arba'in. Hadis apa itu? Hadis kedua dari Arba'in. Hadis siapa? Hadis Umar. Tentang? Tentang apa? Tentang apa? Ya, hadis Jibril. Iya, yang mengajarkan ya tentang agama Islam. Di mana di sana digambarkan bagaimana ya halakoh ilmu yang ada pada ada yang ketika terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri khas, ciri khusus sibuknya mereka mencari ilmu, ya dengan para ulama. Dan ketika itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diwarisi terus oleh para sahabat tabiin dan atibau tabiin terus para aimah hingga hari ini para ulama. Dan mempraktekannya, mewujudkannya, mengamalkannya. Ini yang terpenting. Iya. Dari kaidah ini tentunya kita maklum dan ma'ruf tentang ilmu syar'i itu diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tapi pada kali ini kita akan sedikit nah mengambil faidah dengan adanya ya ciri-ciri yang istimewa ini bagi manhaj salaf. Beliau mengatakan yubna yanbani ala hadhi sima al-umur. Dibangun di atas ciri-ciri ini bahwasanya mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf apa tadi? Sibuk dengan talabatul ilmi. Sibuk mewujudkan mengamalkan ilmu. Maka dibangun di atas ciri ini bahwasanya annahum la yakhuduna fi din bi araihim wala bi uqulihim. Bahwasanya mereka-mereka orang-orang yang berpegang dengan manhaj salaf mereka tidaklah membicarakan agama Allah ini dengan pendapat rokyu-rokyu mereka dan juga akal-akal mereka. Ini cirinya. Jadi tidak ada menurut pendapat saya masalah ini. Tidak. Tetapi dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, dikembalikan kepada sumber ilmu. Karena agama ini bukan dengan rakyu, dengan pendapat-pendapat. Sebagaimana hal ini dijelaskan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mas'i min a'lah." Waqat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi Seandainya agama itu dengan rayu, dengan pendapat-pendapat, sungguh, iya, bagian bawah khuf, ya, alas kaki yang sampai menutup mata kaki. Itu lebih utama untuk dibasuh dibandingkan atasnya. Nah, kalau safar pakai sepatu yang diusap yang mana kalau wudhu? Di bawah apa yang di atas? Yang atas asa. Iya. Kenapa kok nggak di bawah? Kan yang kotor yang bawah. Hah? Ayo. Kenapa di bawah? Kan yang kotor yang di bawah. Kenapa di atas musabnya? Hah? Saya jawab. Sejawab enggak? Kenapa enggak dibawa yang diusap? Bisa jawab. Hah? Ahsan. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya agama itu dengan pendapat-pendapat yang dibersihkan yang utama yang mana? Yang yang bawah. Tapi karena agama itu bukan dengan rakyu pendapat, karena dengan ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mengusap di atasnya di atas. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu an, Waqat raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirihi khuffaih. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapnya iya bagian atas khufnya, dua khufnya. Ini iya dibangun dari pondasi ini atau ciri-ciri manhaj salaf bahwasanya mereka tidak berbicara tentang agama ini dengan pendapat dan akal-akal. Maka dari sini faedahnya ya ikhwan, kita bisa membedakan antara orang-orang yang ihtimam kepada Al-Quran dan Sunnah dengan orang-orang yang tidak ihtimam, tidak perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka mesti di sana adanya ara rijal pendapat-pendapat orang, entah itu pendapat syekhnya, itu entah itu pendapat gurunya, entah itu pendapat ustadznya. Mesti di sana adanya pendapat-pendapat yang kadang pendapatnya nyeleneh. Iya. Yeah. Itu bedanya manhaj salaf dengan manhat yang lainnya. Masih adanya menurut saya, menurut saya. Contoh, sebagai contoh. Mengapa mut'ah itu masih dihalalkan oleh orang Syiah? Karena pakai arok pendapat mereka. Iya, kalau mereka mau jujur mengikuti Al-Quran dan hadis, iya, pasti mereka akan tunduk. Tapi karena memang pendapat syekh mereka, di sana adanya kepentingan hawa nafsu, maka tetap dipakai. Dan ternyata jauh prakteknya dari mut'ah yang ya sud dilakukan dulu di zamannya para sahabat. Ya, karena adanya pendapat. Dan demikian pada kelompok-kelompok yang lain mesti adanya ya pendapat-pendapat. Dan juga la yadkhuluna bi ara'in fi sifatillah ta'ala, lebih-lebih lagi itu dalam ibadah tadi. Mereka tidak memasukkan pendapat-pendapat mereka dalam masalah sifat-sifat Allah. Wala fi ghairiha min umuruddin. Dan tidak pula pada selain dari perkara-perkara agama. Wa ala hada wajadu salafuhum wa aimmatuhum. Dan ini mereka dapati pada pendahulu-pendahulu mereka yang soleh. Para pimpin-pimpinan mereka, a'immah, para ulama. Nah bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومباشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan dan sebagai dai yang menyeru kepada Allah biidni. Ini syahidnya. Dengan izin Allah. Artinya agama ini bahkan Nabi saja harus dengan izin Allah ketika menyampaikan satu ajaran, satu maklumat. Wasirajam munira dan juga sebagai ya pelita yang menerangi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Al-Ahzab ayat ke-45 sampai ke-46. Wahai ya ayuhar rasulu Balig ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatah. Wahai Rasul, yaitu Rasulullah SAW, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau belum menyampaikan risalah Allah. Nah, bahkan dalam khutbah wada yang dihadiri oleh keumuman para sahabat Rasulullah mengatakan, Allah hal balagtu. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Maka ini menunjukkan bahwasannya agama Islam itu sempurna dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan wahyu, bukan dengan pendapat-pendapat Arab. Nah, iya. Maka dikatakan oleh Al-Qawwamus Sunnah Asbahani rahimahullah وذلك أنه tubinu linnas atau tabayyana linnas amra dinahum amra dinihim wa alaina ittiba lianna dina innama jaa من قبل الله تعالى لم يوضع على أقول الرجال وآرائهم قد بين رسول رسول صلى الله عليه وسلم سنة لأمته وأوضحها لأصحابه فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء من الدين فقد ضل Kata beliau kata Asbahani rahimahullah al-Imam Qawamus Sunnah. Nah, hal tersebut karena telah dijelaskan kepada manusia urusan agama mereka. Maka wajib atas kita untuk itiba karena agama itu datangnya dari sisi Allah dan tidak diletakkan pada akal-akal seseorang dan pendapat-pendapat mereka sungguh Nabi Rasulullah SAW telah menjelaskan sunnah kepada umatnya dan telah menjelaskan kepada sahabatnya. Maka barang siapa yang menyelisih sahabat-sahabat Rasulullah pada sesuatu dari perkara agama, maka dia telah sesat. Nah, maka tidak boleh kita menentang sunnah Nabi dengan akal-akalan. Sebagaimana beliau juga mengatakan wala nu'aris sunnatan nabi bil uqul li'anna dina innama huwal aql li'anna al aqla ma yuadi ila al qubul sunnah fa amma ma yuadi ila ibtaliha fa huwa jahlun la aqla Kata beliau, maka kita tidak boleh mentang sunnah Nabi dengan akal-akalan. Karena agama itu sesungguhnya adalah akal yang sehat. Sesungguhnya akal itu akan mengantarkan untuk mau menerima sunnah. Adapun kalau akal itu menuntut untuk membatalkan sunnah, maka sesungguhnya dia adalah jahil, bodoh, tidak punya akal. Karena agama itu adalah akal. Akal yang sehat. Mesti mengantarkan menerima sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa ini? Eh, iya. Iya. Kemudian dari sini juga berikutnya annahum yu'adzimuna ahlal ilmi wa yuwakirunahum wa yahfaduna haqqahum wa la yudayi'unahu. Dibangun di atas ciri-ciri manhaj salaf ini yaitu ihtimam kepada ilmu bahwasanya mereka yang berjalan di atas manhaj salaf mereka mengagungkan ahlul ilmi. Mereka menghormati para ulama menjaga hak mereka, dan tidak menyia-nyiakannya. Ini ciri manat salaf. Maka kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku salaf tapi menghina Syalbani misalnya. Atau menghina Syekh Robi. Sungguhnya sudah bisa dipastikan dia bukan ahlu sunnah. Bukan salaf yang mengikuti salaf. Karena ciri daripada manhas salat mereka mengagungkan ahlul ilmi, menghormati ahlul ilmi, dan juga menjaga hak-hak mereka dan tidak menyia-nyiakannya. Bahkan simatu min ahlil bid'ah, bukdu min ahlil ilm. Bahkan ciri daripada ahlul bid'ah adalah mereka benci kepada ahlul ilmi. Kenapa tidak? Karena mereka ya para ulama akan menghalangi keinginan hawa nafsu mereka ingin menipu umat. Makanya mereka benci sekali dengan para ulama sehingga diberikanlah julukan-julukan para ulama di antaranya ada bahkan di zamannya ketika munculnya Mu'tazilah ya menghina Imam Syafi'i rahimahullah atau Imam Ahmad yang lainnya mengatakan mereka hanya ulama yang tidak lebih mengurusi ya e, eh, dalamnya wanita. Nauzubillah. Dan itu diwarisi oleh mereka-mereka yang ngaku-ngaku salah padahal bukan. Mereka menghina Syekh al Albani, Syekh bin Bas dan yang lainnya dengan julukan-julukan mereka hanya mengetahui iya tidak mengetahui fikul wake yang taunya hanya mengurusi haid dan nifas. Nauzubillah. Nah, yang mereka adalah tokoh-tokoh ikhwani sesungguhnya. Ngaku-ngakunya as-salaf. Yang diagung-agungkan oleh iya mereka-mereka yang mengaku salaf di Indonesia ini dari kalangan as-sururiyun. Nah, dan hadisnya tentang permasalahan ini yaitu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjelaskan kedudukan mereka, yaitu hadis dari Abu Darda. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan, yabtagi fi ilman salaka Allah bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan menempuh, akan memudahkan dia untuk menempuh jalan menuju jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talabil ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada pencari ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al haytanu fil ma. Ini dia kedudukannya. Sesungguhnya seorang alim sungguh yang ada di langit dan yang ada di bumi memintakan ampunan untuk dia sampai-sampai hewan yang ada di air di laut. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib dan keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahlul ibadah seperti komar keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang Innal ulama waratul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah perwaris nabi. Innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para anbiya tidak mewarisi dinar dan tidak pula mewarisi dirham. Innama waratul ilma faman akhada bihi akhada bihadin wafir. Dan hanya saja mereka adalah mewarisi ilmu maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka dijelaskan oleh Abu Hatim bin Hibban, di hadal hadis bayan wadih anal ulama alladzina lahum fadl alladzi dzakarnahum alladzina ya'lamuna ilman Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairi min syaril ulum. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan yang telah disebutkan oleh kita ya yang telah disebutkan kepada kita mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah perwaris para nabi maka mereka alusunnah wal jamaah dan salafiyun mengetahui kedudukan itu dan menghormati mereka Nah, mungkin ini saja. Sebenarnya masih ada, mudah-mudahan ada kesempatan lain. Kita akan lanjutkan nanti. Iya, bagaimana? Nah, ketika kita menyia-nyiakan hak para ulama, akan ada akibat buruk yang akan kita dapati ketika kita tidak bersyukur dengan adanya para ulama Mungkin ini saja yang Anda bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua untuk sebagai cambuk agar kita tetap semangat di dalam mencari ilmu dan mengkaji ilmunya para ulama. Iya, untuk tidak bermalas-malas lebih-lebih lagi di zaman fitnah yang banyak asubuhat dan syahwat di sekitar kita. Kurang lebihnya wallahu alam bisawab. Tafadhalu barakallahu subhanahu.